kepadanya lah كتاب memuja dan hanya karena Allah Subhanahu wa taala semata kita dapat berkumpul pagi hari ini. Dan kalaulah bukan karena Allah Subhanahu wa taala barangkali kita tidak akan bisa untuk berkumpul mengadakan kegiatan ini. Sebenarnya Kondisi saya belum begitu fit karena seminggu ini saya roda Allah sakit. Tetapi karena sudah janji dengan panitia saya harus mengisi kajian di sini, maka kemarin saya paksakan untuk berangkat. Jadi saya berharap mudah-mudahan kita betul-betul bisa memanfaatkan waktu kita sampai selesai tuntas kita baca kitab yang ada di hadapan ikhwan akhwat semuanya. Barangkali sebagian sudah dapat kopiannya. Sudah. Dan pembahasan kita pada kesempatan kali ini panitia memberikan judul benteng akidah di zaman penuh fitnah. Ketika itu karena kondisi saya seminggu, hampir seminggu lebih ya, saya sakit. Jadi saya tidak sempat untuk mencarikan kitab atau buku tertentu untuk kita bahas. Akhirnya saya minta tolong sama Ustaz Abdul Qahar dicarikan buku yang berkaitan dengan masalah ini dan barangkali sedang di Nah akhirnya yang akan kita baca dan kita pelajari kitab kecil yang dikarang oleh Ma'ali Syekh Saleh bin Abdul Aziz Ali Syekh yaitu risalah kecil yang beliau beri judul syariah limau limautifil muslimi minal fitan Bawabit-bawabit batasan-batasan syar'i atau barometer-barometer syar'i sebagai sikap muslim dalam menghadapi fitnah-fitnah. Kitab ini pernah saya baca dahulu dan kitab yang luar biasa, singkat, terpola, mudah dipahami, dan sangat berguna bagi kita di akhir zaman ini. Khususnya di zaman yang penuh fitnah dan juga di zaman era global ini, di mana arus informasi begitu cepat. Apa yang diucapkan oleh seseorang disampaikan di forum-forum umum ketika itu bisa tersebar luas dan terkadang bisa menimbulkan fitnah. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimah, ketika seseorang mengarungi lautan samudra tahun 89 saya pernah menaiki perahu bukan kapal tapi perahu di laut Jawa waktu itu rombongan Jadi ketika itu hari hujan. Dan ada badai kecil. Sudah sudah puluh, tidak salah, tidak salah. Sehingga ketika badai di tengah samudra di tengah lautan itu saat hujan badai, ombak gelombang tidak datang dari satu arah kalau dalam kondisi normal ombak itu dari satu arah maka kita enak untuk menghadapi kalau kita naik perahu dari mana datang gelombang maka kita menghadap ke sana kalau dia dari samping menerjang perahu kita sudah oleh terbalik tetapi ketika badai laut bergelora sehingga ombak gelombang datang dari mana-mana dari mana saja kiri kanan depan belakang sehingga yang dihukum di perang tersebut berusaha keras untuk bisa mengarahkan perahu itu jangan sampai diterjang oleh gelombang. Sementara air sudah tinggi. Semua penumpang ketakutan. Ada yang terdiam berpegangan, ada yang saling berpegangan satu dengan yang lainnya, ada yang menangis, ada yang berdoa sibuk berzikir dan segala macam. Yaitu manusia lemah. Tidak ada beda. Apa yang ada di dekatnya itu yang dia punya. Nah, kalau Anda pernah merasakan kondisi seperti itu, manusia semuanya galau begitu. Bingung. Melihat kiri dan berkata tidak ada tempat. Kalau Anda pernah merasakan seperti itu, itulah gambaran kita di akhir zaman. Fitnah yang digambarkan oleh sahabat Huzaifah fitnah yang digambarkan dan ditanyakan oleh Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu kepada para sahabat. Lalu dijelaskan dijawab oleh seseorang fitnah ujian yang menimpa seseorang pada keluarganya, pada hartanya. Maka itu bisa dihapuskan oleh sholatnya, puasanya, dan sedekahnya. Apa kata Umar radhiyallahu anhu? Bukan fitnah ini yang saya tanyakan. Akan tetap fitnah tamutu kamautillah. Tetap fitnah yang bergelombang. Tidak akan habis. Karena gelombang lautan silih berganti. Datang satu, datang lagi gelombang berikutnya. Nah, kita hidup di akhir zaman ini wahai ikhwah, wahai akhwah, wahai akhwah, dengan kondisi fitnah yang kita membutuhkan dari Tuhan agar jalan kita tidak Kita membutuhkan mercusuar yang menjadi rambu-rambu bagi kita. Itu tak sempurna. Agar perahu kita tidak kalah. Kita membutuhkan pegangan agar kita tidak berjalan. Nah kita yakin pegangan kita adalah Alkitab dan as As-Sahih dengan pemahaman sahih. Nah, butir-butir kaidah-kaidah dari Alkitab, as As-Sahih tersebut dirangkum oleh para ulama-ulama kita. Salah satunya di kitab ini Syekh Saleh Ali Syekh tentunya sesungguhnya memetik butir-butir bawabit bawabit syariah ini dari Alkitab dan As-Sunnah dan inilah yang akan kita baca, kita pelajari mudah-mudahan bisa menjadi bekal ilmu bagi kita semuanya baik metode kita saya akan bacakan dan naskah kita ini juga bisa kalau antum mau download juga bisa di internet itu sudah ada. Kalau yang aslinya barangkali yang dikopikan oleh penelitian. Kita akan baca, saya akan bacakan, kemudian saya terjemahkan dan saya syarahkan, kita simpulkan setelah itu. Qala al-muallif Al-Syeikh Salih bin Abdul Aziz al-Syeikh الله Ta'ala Alhamdulillah, Alhamdulillah الحمد لله الذي قال لكل أمة جعلنا من سكنهم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى هدى مستقيم وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون والحمد لله الذي قال أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهد الله فما لا فما له من مضل أليس الله بعزيز بانتقام ما في مقدمة وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من خالق كلمة التوحيد قلبه وفؤاده أقول التفسير إذا يعني ilah yang diperhak diibadat لا إله إلا الله إذا أدى سكوت بجين Kesaksian seorang yang kalimat tauhid itu khalaqat qalbahu wa fu'ada. Khalaqat itu bercampur dengan hati dan jantungnya. Artinya mendarah daging. فعلم منها ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال Lantas dia mengetahui darinya apa-apa yang dicintai dan diridhoi oleh Allah dari perkataan maupun perbuatan. Wa asyhadu anna Muhammadan abdullah ورسوله وصفيه وقليله هو البشير النذير بشر وأنذر وقال وعلم فطوبى لمن أخذ بسنته واقتفى اثره اثره واهتدى بهداه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداهم إلى يوم الدين أما بعد selesai mukadimah beliau kita tidak perpanjang mukadimah karena yang kita inginkan adalah inti ini beliau melanjutkan Faya ayuhal ikhwa ta'awadu billahi jalla wa ala minal fitan. Wahai ikhwa semuanya, berlindunglah kepada Allah jalla wa ala dari fitnah-fitnah. Ta'awadu billahi jalla wa ala minal fitan allati tuhrikuddin. Berlindunglah kalian dari fitnah-fitnah, berlindunglah kalian kepada Allah dari fitnah-fitnah yang bisa membakar agama. Jadi beliau mengajak kita untuk berlindung kepada Allah dari fitnah karena hanya Allah lah orang yang terjaga terlindung dari fitnah adalah orang-orang yang dijaga dan dilindungi oleh Allah dari fitnah. Bahkan Rasulullah Shallallahu memerintahkan kita untuk berlindung dari fitnah. Bahkan Rasulullah Shallallahu mengajarkan kepada kita agar kita berlindung dari empat perkara setelah tahiyat sebelum salam. Ini yang ketiga kalinya. Berlindunglah kepada Allah dari fitnah-fitnah. Dan di sini bukan hanya satu fitnah, fitnah-fitnah. Karena fitnah di akhir zaman itu banyak. Fitnah eh, secara global, secara garis besar fitnah itu terbagi dua. Fitnah syahwat dan fitnah syubhat. Itu syahwat menjatuhkan Anda kepada kemaksiatan, pembangkangan. Fitnah subhat menyesatkan Anda dari jalan jalan yang lurus. Kemudian dari fitnah fitnah subhat dan syahwat ini terbagi-bagi lagi nanti bentuk bentuk fitnah ini. فَإِنَّهُ لَا غَيْرَ fitnah فِتْنَةِ فِتْنَةِ abadan. Sesungguhnya tidak ada kebaikan sama sekali dalam fitnah. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بالله كثيرا من الفتن Sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam banyak berlindung kepada Allah dari fitnah-fitnah. Jadi fitnah yang dimaksud di sini, wahai ikhwan, bukan fitnah yang dipahami oleh masyarakat awam. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Kamu memfitnah saya, kalau fitnah dalam bahasa orang awam artinya e, kita mengadu domba, kita menyampaikan suatu tuduhan kepada seseorang yang tidak berdasar. Misalnya kita sampaikan kepada si B, si A mengatakan Anda begini, begini, begini, padahal tidak ada dasarnya. Maka orang itu akan berkata, si A kepada Anda, kamu memfitnah saya. Ini dalam bahasa awal. Tetapi yang dimaksud, kita maksud dalam kajian bukan fitnah yang seperti itu. Bukan fitnah, bukan fitnah yang seperti itu. Nanti kita jelaskan. Apa makna fitnah? كان يتعوذ كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله كثيرا من الفتن وكان عليه الصلاة والسلام يحذر من الفتن adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam banyak berlindung kepada Allah dari fitnah-fitnah dan beliau juga mengingatkan, mentahdir, mengingatkan umatnya, mengingatkan kita dari fitnah-fitnah. ولهذا لما ذكر البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه كتاب الفتن oleh karena itu Tatkala Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan di dalam sahihnya satu pembahasan yang beliau beri judul kitab Al-Fitan. Kitab yang menjelaskan tentang fitnah-fitnah. Lalu beliau bawa hadis-hadis. Dan beliau mulai pembahasan tersebut ibtada'ahu biqaulihi بقوله قول الله تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة وما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحذر من fitnah. Dan beliau memulai bab tersebut kitab tersebut dengan bab firman Allah Subhanahu wa taala wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassa. Firman Allah di surah Al-Anfal. Ya, 79. Takutlah kalian kepada Allah, takutlah kalian terhadap fitnah Buat takut itu jaga. Kalau Anda takut kepada sesuatu, Anda menjaga diri Anda darinya. Jagalah diri kalian dari fitnah yang tidak hanya secara khusus menimpa orang-orang zalim di antara kalian. Berarti global, e, dia menimpa seluruh manusia, baik yang, yang zalim maupun yang yang soleh, yang, yang buruk maupun yang baik. Nah Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita waspada. Takut dan menjaga diri kita dari fitnah. Kemudian Imam Bukhari mengatakan, "Wa makana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahdhir min al-fitan" serta bab tentang peringatan-peringatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap fitnah. Ya, kenapa? Al-Qur'an sampai mengingatkan seperti itu. Kenapa Nabi yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam banyak berlindung dari fitnah-fitnah? Kenapa beliau mengingatkan umatnya agar waspada? terhadap fitnah-fitnah? Jawabannya karena fitnah wanalika annal fitan tidak atat fa innaha la tusibu zalim wahdahu. Karena fitnah kalau sudah turun sudah menimpa suatu kaum yang terkena bukan hanya orang-orang zalim. Sesuai ayat tadi. Wa inama tusibul jami' dampaknya akan mengenai semua orang. Wala tabkha idza atat liqa'il maqala. Ketika fitnah telah terjadi, maka tidak ada kesempatan lagi bagi seseorang untuk berkata-kata. Wa inna yajibu alaina an nuhadziraha qabla wuqu'iha. Kalau itu sudah terjadi, manusia sudah tidur. Fitnah sudah terjadi, kekacauan terjadi. Semuanya akan kena dampaknya. Oleh karena itu, begitakan kita untuk mentahdir mengingatkan kaum muslimin mewaspadai diri kita sebelum terjadinya fitnah itu. Wa anuba wa tidak. Jadi kewajiban kita terhadap fitnah ini secara ringkas di sini pertama disebutkan beliau pertama mengingatkan diri kita dan masyarakat kita agar waspada terhadap fitnah. Kemudian kata beliau, wa an nubaida anfusana haqqan bu'da syadidan an kulli ma yuqribu ila fitnah aw yudni minha. Menjauhkan diri kita dengan sungguh-sungguh. Menjauhkan diri kita dengan sungguh-sungguh dari segala perkara yang bisa mendekatkan kita, menyeretkan, menyeret kita kepada fitnah. Nah, kondisi-kondisi, keadaan-keadaan yang bisa menempatkan Anda fitnah tidak Anda harus menyelamatkan diri Anda. Karena kalau sudah menimpa, terjadi, sulit itu. Sebelum terjadi, hindarkan dari perkara-perkara yang bisa menimbulkan fitnah. Fa'inna min alamati akhir zaman katratul fitan. Sesungguhnya salah satu tanda-tanda akhir zaman adalah banyaknya fitnah-fitnah dan kita berada di masa itu. Karena sama tapi sahih sebagaimana terdapat di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari, ada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kal bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ya takarab zaman." Ya takarab zaman. Waktu itu semakin pendek, singkat. Karena seperti itu waktu itu merasa sangat biasa bisa memang semakin singkat, bisa waktu itu singkat. Jarak yang jauh terasa pen. Bayangkan orang terburu kalau pergi ke Arab Saudi di zaman kakek kakek kita bisa berbulan-bulan. Kalau kami kan pergi haji itu kayaknya pamitan nggak pulang lagi susah. Nggak kapan pulangnya. Kalau sekarang, oh tiga bulan bisa pergi umroh. oh sekian jam, enam tujuh jam, kapan jam bisa sampai. Begitu semakin pendeknya waktu. Seperti yang saya katakan tadi, di arus informasi, di zaman informasi, di mana arus informasi begitu deras. Apa yang terjadi di negeri kafir sana misalnya, di Eropa sana, di negeri orang kufar sana. Dalam waktu yang sama, ketika bisa langsung tersebar, negeri kaum muslimin dan negeri dia tak mau. Wa yakillul dan amal sedikit. Nah, itu dalam yang membedakan kita dengan salaf Ilmu bukan tidak ada di zaman sekarang. Majlis banyak di mana-mana, tetapi amal itu pun kita bukan tidak belajar, kita bukan tidak menuntut ilmu, tapi terus terang banyak menuntut ilmu itu amalnya sangat Padahal sungguhnya ilmu itu bukan yang kita hafal. Tapi ilmu itu adalah yang bermanfaat bagi kita. Laisal ilmu kata Imam Syafi'i ma hufid. Walakin innamal ilmu ma yanfa. Sungguhnya ilmu sejati itu adalah yang bermanfaat. Jadi tidak peduli berapa banyak ayat Al-Quran dan hadis yang telah anda hafal kitab dan buku yang telah memenuhi rak-rak di rumah Anda. Tapi ilmu yang sesungguhnya adalah yang bermanfaat bagi Anda membuahkan amal itu ilmu. ويلقى ويلقى ويلقى الشح أو تكثر dan pelit itu majelah Berarti banyak orang-orang harul kita fitani dan akan muncul fitnah-fitnah. Dan nah, ini hadis salah satu hadis yang menceritakan tentang kondisi akhir zaman. Di sini disebutkan salah satunya muncul tazhar al-fitani fitnah-fitnah. Fitnah itu wahai ikhwah ketika dia muncul maka dia akan disertai oleh kerusakan-kerusakan yang terjadi. Dan kerusakan tersebut sulit hilang sampai terjadi terjadinya kiamat. Lalu muncullah fitnah yang lainnya. Ya, kemudian muncul lagi fitnah yang lain. Kerusakan semakin semakin utama. Allah Subhanahu wa taala dengan kasih sayangnya karena dia mengasihi hamba-hambanya, Allah turunkan peringatan agar mewaspadai fitnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena beliau memiliki sifat rahmat terhadap kaum muslimin umatnya mengingatkan kita terhadap fitnah-fitnah ini sebelum beliau Apa makna fitnah yang disebut oleh Allah di dalam surat anfal tadi? Ibnu Katsir menjelaskan di dalam tafsirnya tentang تفسير ايه تبي واتقوا فتنة لا تصيبن الذي ظلموا منكم خاصة هذه الآية شتتني كثير آية إني. وإن كان المخاطب بها هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم سكاليكو المخاطب sekalipun mukhatab itu orang yang diajak berbicara. Sekalipun ayat آية ini turun tertuju kepada para sahabat Nabi Shallallahu Lakinnaha amatun likulli muslimin. Tetapi maknanya umum mencapai seluruh kaum muslimin. Maksud Imam Kathir ingin menjelaskan Sekalipun ayat itu turun kepada para sahabat, tetapi perintah untuk mewaspadai fitnah itu umum bagi kaum muslimin, kata beliau, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis-hadisnya mengingatkan kita Al Imam Al Alusi Imam Al-Anisi ini salah seorang ulama ahli tafsir dari Irak. Dari, dari Irak. Beliau di dalam tafsirnya berkata, Musiratil fitnah Fitnah di ayat ini ditafsirkan di Asia dengan beberapa penafsiran. Jadi ada beberapa penafsiran tentang makna fitnah di ayat ini. منها المداهنة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر antara lain penafsiran manafik dari ini mudahana fil amri bil ma'ruf wal nahi anil mudahana ini menjilat menjilat dalam pertama ma'ruf dan nahi munkar apa artinya Artinya berjilat dalam beramar ma'ruf nahi munkar itu seseorang meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar karena berjilat mengharapkan sesuatu terhadap atau dari seseorang itu. Dia tidak cegah orang itu berbuat kemungkaran. Dia tidak tidak cegah si fulan eh, dia tidak ajak si fulan itu untuk melakukan kebaikan menegakkan ma'ruf karena dia ingin mendapatkan sesuatu dari si fulan. Kalau diingatkan nanti Orang itu tidak memberikan kepada saya apa yang saya inginkan. Harta, kedudukan, jabatan, lain sebagainya. Bisa jadi juga jahat, martabat, kemuliaan di depan manusia. Akhirnya, dia diamkan kemungkaran itu. Atau dia tidak tidak akan itu. Mudah menjilat dalam berapa ma'ruf dan Dan itu ada tidak? di zaman sekarang ikhwah? Ada. Itu ada. Kemudian makna lainnya wa minha at-tafarruq at-tafarruq wal ikhtilaf. Perpecahan dan perselisihan. Ada tidak di zaman sekarang? Alangkah banyak banyak ya. At-tafarruq wal ikhtilaf juga termasuk fitnah. ومنها ترك الإنكار على البدع إذا ظهرت termasuk fitnah bidah tidak mengingkari bid'ah ketika bid'ah muncul mendiamkan ini termasuk sebenarnya bagian dari amal ma'ruf ini dan ternyata menjamkan bid'ah itu termasuk bagian dari fitnah karena menimbulkan kerusakan-kerusakan dan lain-lainnya kata beliau. Lalu beliau berkata, walikulli walikulli walikulli makna bihasbi ma hal. Dan setiap makna ini benar sesuai dengan kondisi dan keadaannya. Artinya, penafsiran ini semuanya benar, termasuk dalam cakupan fitnah-fitnah yang diperintahkan kita waspada serta berlindung dari kita lanjutkan apa kata beliau Syekh Saleh Ali Syekh. يعني أنه إذا كان الزمان زمان زمان زمان التفرق واختلاف فليحذر فليحذر بعضنا بعضا yakni kata beliau apabila zaman itu adalah zaman perpecahan dan perselisihan lihat apabila zaman itu adalah zaman perpecahan dan perselisihan dan kita berada di zaman itu Bahkan badai fitnah, perselisihan dan perpecahan itu juga menerpa salafi kalangan ahlu sunnah wal jamaah. Orang-orang yang mengaku mengikut salafus soleh. Kadang-kadang hanya masalah yang sepele saja, hanya masalah informasi-informasi, salah komunikasi dan segala macam bisa menimbulkan fitnah perbedaan-perbedaan pandangan satu nazar dalam masalah-masalah yang sebenarnya dibolehkan beristihad menimbulkan perselisihan dan kebencian. Eh, ini kondisi di dalam. Maka kata beliau, apabila kita berada di zaman perpecahan dan perselisihan, hendaklah setiap kita saling mengingatkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة ingatkan saudara kita ingatkan teman kita tentu sebelum itu kita ingatkan diri diri kita maksudnya penjelasannya kata beliau ittaqut tafarruqa wa ikhtilafa la yusibu ma'aluhu wa la tusibu natijatuhu alladziina zalamu minkum khassa inna man yusibu al-jami' maksudnya waspadai jauhi oleh kalian perpecahan dan perselisihan. Jangan sampai nanti akibat-akibat buruknya tidak hanya menimpa orang zalim di antara kalian, tetapi juga menimpa semuanya. Waliyahudhu dzalikal athar dan pengaruh dampak dari perpecahan perselisihan itu tidak hanya mengenai menimpa orang-orang zalim saja, tapi seluruhnya akan terkena dampak-dampaknya. Jadi kau muslimin dan muslimat, saya yakin bahkan anda merasakan beberapa hari yang lalu merasa begitu terkaan badai fitnah, perselisihan itu begitu kuat di antara kaum muslimin, salafiyin. Ada yang bingung, ada yang bimbang, dan macam-macam. Terkait masalah beberapa hari yang lalu pemilu dan lain sebagainya. nah seolah ada yang bingung dan segala macam nah hendaknya kita mengingatkan diri kita waspada terhadap fitnah perpecahan, perselisihan, menjaga diri kita, menghindarinya, agar dampak-dampak buruknya tidak menimpa kita semua. ولهذا فإننا في هذا المقام أحببنا أن نذكر بهذا الأمر oleh karena itu kata beliau oleh karena oleh karena itu fa'innana sesungguhnya kita di hadal maqam sekarang ini saat ini kita ingin mengingatkan perkara ini li'annana nahra sahwatan islamiyatan rasyidatan bi'idznillah di hadhihi bilad karena kita melihat kebangkitan Islam yang rasyidah yang dibimbing kalau bi'idznillah dengan izin Allah di negeri ini maksudnya di Arab Saudi ini ya Alatihi al-qaimah bisya'ni tauhid yang tegak di atas fondasi tauhid. Wal qaima bi da'wati tauhid di hadzal zaman yang tegak dengan dakwah tauhid di hadzal zaman. Alladzi la nara fihi qaiman bi da'wati tauhid illa ma syaa Allah jalla wa ala. Di mana kita tidak melihat padanya yang tegak dengan dakwah tauhid kecuali karena kehendak Allah Subhanahu wa taala semata. Maka ada di zaman an nudzakkiru haula maka wajib untuk mengingatkan mereka kaum muslimin wa an nudzakkira anfusana jami'an mengingatkan diri kita biluzumil iktina bil ilmi nafi untuk senantiasa menggali ilmu yang bermanfaat biluzumil iktina bi aqidati salafus salih agar senantiasa mempelajari akidah as-salafus salih biluzumil iktina bi aqidati ahli sunnah wal jamaah agar senantiasa berpegang teguh dengan akidah ahli sunnah wal jamaah ini masih nasihat beliau belum sampai kepada titik pembahasan. Fa'ina hadhihi sahwa al-mubarakah, sesungguhnya kebangkitan yang diberkahi ini. sahwa allati tidak minha an tunshar an tanshur an, an tunshar dinullah. Kebangkitan yang kita harapkan dengannya disebarluaskan dinullah wa an tuhabib asy-syari'ah wal istiqamah linnas. Kebangkitan yang bisa menjadikan syariat dan keistiqomahan itu dicintai oleh manusia. Narju minha an takuna thabitatan 'ala al nafi. Kita berharap kebangkitan ini tegak di atas ilmu yang bermanfaat. Nah, jadi beliau di sini menekankan pentingnya ilmu itu. Karena kebangkitan sunnah wal jamaah, kebangkitan dakwah al-mubarakah ini kita lihat ini di Indonesia ini. Beberapa tahun belakangan ini dakwah tauhid begitu semangat, begitu meriah, begitu berkembang dengan pesat, hendaknya perkembangan dakwah tauhid ini dibina di atas ilmu yang bermanfaat. Lianna syababana al-yawma yahrusuna kathiran ala ilmi nafi' yahrusuna kathiran ala kalam ahli sunnah wal jamaah karena anak-anak muda kita hari ini senantiasa berusaha untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, senantiasa berusaha untuk mempelajari perkataan ahlu sunnah wal jamaah. Ini sebuah nikmat dan harapan besar para pemuda-pemuda ahlu sunnah wal jamaah berbondong-bondong menggali, mempelajari ilmu yang bermanfaat serta berpegang teguh dengan tindak ahlu sunnah wal jamaah. Walihada oleh karena itu kata beliau, Ajidu zaman saya dapati adalah sebuah kewajiban alaiya an angkul an angkul angkula lahu. Kewajiban bagi saya untuk menukilkan wa uzakiruhum serta mengingatkan menukilkan bagi mereka, mengingatkan mereka wa ubayyinu lahum serta wa ubayyina lahum serta menjelaskan kepada mereka ma a'lamu min kalami a'immatina yang saya ketahui dari perkataan imam-imam itu. Maksudnya imam-imam ahli sunnah wal jamaah. Alladhi banauhu ala maqali Mustafa sallallahu alaihi sallam. Perkataan imam-imam ini yang dibina, dibangun di atas hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bal bahkan di atas firman Allah Subhanahu wa taala ala kalamil Maula subhanahu. Baik, beliau melanjutkan fa innal fitana idza lam yar'a haluha idza lam yu idza lam yura haluha wa lam yunzar ila nataijiha fa innahu sayakunu halu hala su'in fil mustaqbal kata beliau sesungguhnya fitnah apabila tidak diperhatikan kondisinya apabila tidak dipertimbangkan dampak-dampak serta akibatnya ke depan akan menimbulkan akibat-akibat buruk di masa depan. إن لم يكن عند أهل العلم من البصر النافذ والرؤية الحقة jika seorang ahli ilmu itu tidak memiliki pandangan yang tajam, pandangan yang benar, yang bisa membuat mereka mensikapi segala kondisi dan keadaan tatkala fitnah itu muncul sesuai dengan apa diinginkan oleh Allah dan Rasulnya kalau di ahli ilmu tidak memiliki itu, maka akan menimbulkan kekacauan yang kita di tengah seluruh ilmu bahkan di tengah sosial. Maka kata beliau wajib ahli ilmu termasuk juga kita perlu ilmu untuk mempelajari, mengetahui bagaimana kita bersikap ketika fitnah-fitnah itu muncul. Fadwabitu wal qawaidu la budda an turah Qawaid jamak dari dawabit, qawaid jamak dari qaidah. Batasan-batasan, tolak ukur, timbangan-timbangan, kaidah-kaidah harus dijaga. فإن qawaid biha يعصم المرء nafsuhu min al الخالص karena dengan qawaid timbangan-timbangan tadi batasan-batasan tadi seseorang bisa menjaga dirinya dari kesalahan. Kita punya tolak ukur, barometer. Setiap kita berbuat, ada peristiwa yang terjadi, kita sudah punya kaedah. Batasan-batasan, kita tinggal ukur. Nah ini yang akan membatasi langkah kita sehingga kita tidak tergelincir dalam kesalahan. فالضوابط الشرعية والقواعد المرعية ضوابط batasan-batasan syar'i kaidah-kaidah syar'i إذا أخذنا بها ولزمناها واتقونا أثرها فإنه عند ذلك سيحصل لنا من الخير apabila kita menerapkan batasan-batasan syar'i apabila kita menggunakan kaidah-kaidah syar'i itu, mengambilnya, menerapkannya, menjaganya, maka itu akan menghasilkan kebaikan-kebaikan yang membuat kita tidak akan menyesal ke depannya dengan yang Nah, sesuai dengan judul kitab kecil ini, Al-Qawahidu Syar'iyah. Qawahidu Syar'i bagi muslim dalam mensikapi fitnah. Kata beliau lagi, ini menjelaskan pentingnya Qawahid. Dalam hidup ini kita butuh kaedah, butuh batasan-batasan yang ditetapkan oleh syar'i, dan itu sangat penting. Faqawahidu itu kulli amrin la dan min ma'rifati. batasan dalam setiap perkara harus diketahui. حتى يتسنى لك أيها المسلم أن تعصم نفسك من أن تنساق أو tusaqat aw tasuqa nafsaka ila ma lam ta'lam aqibatahu al-hamida. Sehingga dengan mengetahui bahwa motif dalam setiap perkara, engkau wahai muslim bisa menjaga dirimu agar tidak terseret atau tidak mencampakkan dirimu kepada perkara-perkara yang engkau tidak ketahui. Apakah ujungnya itu terpuji atau berbahaya? Apakah ada masalahnya atau menimbulkan maksud yang lebih besar? Nah, dengan bobit-bobit itu, kita menimbangnya, kita bisa selamat. Akhirnya kita tidak terjerumus dalam perkara yang bisa membahayakan kita. ada, maka dengan ini نعلم أنه riayat بد من رعاية الضوابط ورعاية القواعد bayyanaha ahli sunnati wal jama'ah. Maka dengan ini harus kita menjaga batasan-batasan dan kaedah-kaedah yang telah dijelaskan oleh ahli sunnah wal jamaah. Sebelum kita masuki apa saja batasan-batasan bobit bobit itu, kita harus paham dulu apa yang dimaksud dengan bobit serta kaidah. Tadi kita terjemahkan dengan bahasa gampangnya. Nah, kalau dalam bahasa ahli ilmu, apa yang sebenarnya bobit itu? Apa definisinya? Nah, beliau Syekh ali al Syekh menjelaskan definisi. Jadi kita tidak hanya sekedar tahu apa di kitab yang itu bahas Dhabit syariah. Apa itu Dhabit? Tidak tahu. Maka beliau mulai dahulu dengan menjelaskan tentang makna Dhabit dan makna Qawaid. Nah itu harus kita pahami. Apa yang dimaksud dengan Dhabit? Kata beliau, Ad-Dhabitu yang dimaksud dengan Dhabit itu huwa ma bihi na'rifu ma tuhkamu bihi masail al-bab al-wahid masail al-bab al-wahid wa tarji ilaihi masail al-bab al-wahid apa kata beliau tauhid itu perkara atau sesuatu yang dengannya kita bisa tahu hukum untuk satu permasalahan untuk hukum untuk permasalahan-permasalahan dalam satu bab satu kasus. Dan kita bisa merujuk kepadanya, misalnya masalah uh, kita contohkan masalah ikhtilaf perselisihan perbedaan pendapat ulama. Bagaimana kita mensikapinya? Ulama berbeda pendapat. Dan di situ lagi banyak permasalahan-permasalahan. Nah dalam permasalahan-permasalahan itu kita bisa merujuk ke satu problem jadi kita bisa menghukumi. Contohnya kalau dalam ilmu fikih ada itu kawaid syariah itu kawaid fikih itu ada kaidah-kaidah misalnya seperti ini. Ada yang disebutkan oleh para ulama segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya adalah baik dan bermanfaat. Segala sesuatu yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya adalah buruk dan berbahaya. Nah ini batasan. Jadi dengan itu kita bisa menyimpang banyak masalah-masalah. Kita jadikan dalam satu satu pembahasan. Nah, apa saja yang kita temukan orang beralasan segala macam mau kan ini bisa bermanfaat kan bisa begini kan bisa begitu kita katakan ini dilarang tidak oleh Allah dan Rasul dilarang nah, dan segala sesuatu yang dilarang oleh Allah gitu jadi berbahaya buruk sudah tinggalkan misalnya sebagai wanita muslimah beralasan beralasan kalau pakai jilbab lebar itu susah, pakai jilbab itu berat susah, panas, macam macam. alasannya. Atau kalau nggak dengan Banyak alasannya. Ini diperintahkan tidak oleh Allah dan Rasulnya. Kalau jawab ya diperintahkan. Maka kita kembalikan kepada batasan tadi. Kaidah tadi yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul itu apa saja semuanya bermanfaat, berguna dan baik, baik bagi manusia. Maka tidak ada yang di Nah ini salah satu salah satu contoh. Kalau kaidah amrun kulli tarji ilaihi al-masail fi abwabin mukhtalifah. Kalau kaidah yaitu sebuah sebuah perkara universal yang bisa merujuk kepadanya permasalahan dalam berbagai bab. Jadi, Mobit lebih sempit cakupannya daripada kaidah Kaidah sifatnya lebih luas, kemudian di dalam kaidah itu ada bobit-bobit. ولهذا كان لزاما علينا أن نأخذ بتلك الضوابط والقواعد التي كان عليها أهل السنة والجماعة oleh karena itu wajib kita mengambil dan menerapkan bobit-bobit dan kaidah-kaidah bahasa gampangnya bobit itu batasan kita untuk mudah memahami. Allati kana alaiha ahlu sunnah wal jamaah yang dipegang oleh ahlu sunnah wal jamaah. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengingatkan kita di zaman fitnah untuk berpegang teguh kepada sunnahnya dan sunnah salafus salih. Beliau bersabda, Innahu man ya'is minkum fasayara ikhtilafan katsira. Ayat ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Abu Dawud, Imam Majah dan lain-lainnya. Hadis ini sahih dari sahabat Abi Irbad bin Sariyah. Sesungguhnya barang siapa yang hidup di antara kalian nanti akan melihat perselisihan yang banyak. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berikan batasan, kaidah dan bobit. Fa'alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di tamassaku biha Addu 'alaiha bin nawajiz. Fa'alaikum maka hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku, sunnah khulafair rasyidin al-mahdiyin yang diberi petunjuk. membagi setelahku, pegang teguh dan gigit dengan gigi taring atau geraham kalian. dalam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat membuktikan hadis tersebut. Mereka melihat perselisihan dan tidak ada yang selamat. Di masa-masa itu semakin banyak berkurang sahabat, semakin banyak fitnah dan tidak ada yang selamat kecuali yang berpegang teguh dengan kaidah yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW dan dipegang oleh ulama Rasulullah. Kemudian Syekh Salih Ali Syekh menjelaskan manfaat kita memegang bobit atau kaidah-kaidah al jamaah ini apa saja faedah-faedah. Pertama tadi manfaatnya. Ada ayat al-bawadid wa ayat al-qawaid tahsinu tasawwur muslimin an yaq an yaqa'a tasawwur tasawwuruhu bima la yuqiru asy Kata beliau dengan menjaga bobit dan kaidah syariah tadi dalam satu permasalahan menjaga pola pikir seorang muslim. Menjaga pola pikirnya, jangan sampai pola pikirnya itu akhirnya jatuh dalam perkara yang tidak diridhoi, direstui oleh syarat. Dia berpikir menyimpulkan satu masalah. Tapi ketika dia tidak punya bobit itu, kaidah dan batasan-batasan itu, akhirnya dia menyimpulkan satu perkara, terbentuklah pola pikir, pandangan di kepalanya, dia tidak diridhoi Nah, kaedah dan bobit menjaga seseorang dari hal tersebut. Membuat pola pikir seseorang itu terjaga dan lurus. Yang kedua, Anda tak simul المسلم من الخطأ menjaga seseorang muslim dari kesalahan ini sebenarnya sudah kita sebutkan di awal tadi. lihatnya idza sara wa ra'a ra'yahu fi ma yajidu aw fi fitan idza zaharat wa halalaha bi aqlihi wa nadhara fiha bi nafsihi duna li ri'ayatin li dawabiti wa qawaid ahli sunnah wal jamaah karena seorang muslim ketika muncul fitnah-fitnah lalu dia sibuk memikirkan menyimpulkan dengan akalnya memikirkan sendiri atau sibuk saja mengumpulkan data-data dari internet, kompas di situ segala macam berita di sini tanpa teliti dan segala macamnya, tanpa menimbang batasan-batasan syar'i, kaidah-kaidah sunnah wal jamaah, maka bisa dipastikan dia akan tergelincir pada kesalahan. Kalau dia sudah keliru, sudah susah memperbaiki. Kalau dia sudah terlanjur keliru, disitu akan muncul lagi dampak-dampak buruk yang lainnya لأنه يتدرج ويتفرع وربما زاد وزاد karena kebesaran cabang lagi keburukan-keburukan lalu bertambah bertambah akhirnya semakin banyak dampak-dampak Kemudian yang ketiga, adalah tusalimul muslima min al-idhm. Bawabit dan kawaid ini menjaga seorang muslim dari dosa. Lianahu tidak saru wifqara'i karena kalau tidak ada kawaid, tidak ada kawaid, dia hanya mengikuti akalnya atau mengikuti pendapat orang lain yang dia kira benar, taklid saja tanpa menimbang kaidah dan nawabit dari dia bisa berkata di dalam masalah agama tanpa ilmu, bersikap dalam masalah agama tanpa ilmu, akhirnya menimbulkan hukum-hukum tertentu nanti kepada agama Allah padahal tidak benar. Tergelincirlah dia dalam perkara yang diharamkan yaitu berbicara, berkata, berbuat tanpa ilmu. Baik, ini dia manfaat-manfaat kita memegang teguh bid dan kaidah al-sunnah lalu menerapkannya. Kemudian Syekh Saleh al Syekh menjelaskan dari mana diambil dipetik dobit mawabit mawabit mawabit yang ada di dalam kitab dia ini dari mana dia simpulkan jadi anda juga punya nanti punya dalil bahwa kaidah ini atau bahwa eh, mawabit ini tidak sembarangan saja tetapi ada sumbernya maka beliau jelaskan ada dua sumber dia menyimpulkan mawabit ini yang pertama at-tamsis ala tilka al-qa'idah atau dzalika ad-dhabit fil adillah syar'iyyah. Penegasan dalil-dalil Al-Qur'an ataupun As-Sunnah tentang dalil atau tentang kaidah atau dhabit tersebut. Ada langsung dari Al-Qur'an dan Sunnah yang menegaskan kaidah-kaidah itu. Kemudian yang kedua disimpulkan dari sunnah amalia sunnah amaliyah, sunnah yang diterapkan oleh para sahabat. Jadi, karena tidak ada perkataan dari Rasulullah atau dari sahabat, tetapi ada dari sikap-sikap mereka. Dan perbuatan sahabat kita diperintahkan untuk mengikuti mengikuti mereka. Seperti sikap Abu Bakar Mas'ud radhiyallahu anhu misalnya ketika mengingkari perkara yang tidak ada beliau lihat di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bisa disimpulkan nanti di situ kaidah pula. Ya. Jadi kaidah-kaidah dan motif yang ada di dalam risalah Syekh ini dalil-dalilnya atau disimpulkan langsung dari Al-Quran, Sunnah Sahihah atau dari Sunnah Amaliyah para sahabat Ridwanullah alaihim ajma'in. Begitu juga tabi'in dan imam-imam sesudah mereka. Baik. Kemudian beliau mulai menjelaskan tentang bawabit wal qawaid syar'iyyah tersebut yang wajib kita ikuti ketika terjadi fitnah. Jadi misalnya ikhwah terjadi perselisihan di antara guru-guru Anda. Betul fitnah bagi itu fitnah. Bagaimana Anda bersikap? Terjadi perselisihan di antara salafi kaum muslimin, ahlu sunnah wal jamaah. Ada kaidah-kaidah dobit yang wajib Anda agar selamat. Nah, beliau mulai menjelaskan. Baik, kita mulai. Di halaman 15 itu ya, kalau ada yang ada yang tapi kata beliau al awal min tilka min tilka bawabiti wal qawaid bawabit dan kaidah yang pertama yaitu annahu idza dhaharatil fitanu أو تغيرت الأحوال فعليك بالرفق والتأني والحلم ولا تعجل kata beliau bahwasanya apabila muncul fitnah-fitnah terjadi kekacauan berubah kondisi dan keadaan fa'alaika birrifqi wat ta'anni wal hilmi wala Hendaklah engkau bersikap lembut. Ta'anni lawan dari terbesar hati. Bersikap lembut, pelan, dan lapang dada. Wala ta'jal serta tidak terburu-buru. Nah itu sangat penting. Di zaman sekarang ini ikhwah sedikit saja Anda buka internet, dapat bisa langsung Anda ini. Setelah itu terjadi nanti akhirnya Nah, kalau kondisi berubah, kondisi keadaan kacau, baik terjadi perselisihan, perbedaan segala macam, bersikap lembut, tidak buru-buru, sabar. Nah ini penting, ini kaya. Kata beliau, hadhihi qaidatun muhimmah ini adalah kaidah yang sangat penting. Alaika bil rizqi, alaika bil ta'anni, wa alaika bil hilmi. Wajib engkau bersikap lembut, wajib engkau ta'anni, tidak tergesa-gesa dan wajib engkau bersabar Ada tiga perkara di sini. Yang pertama arifku bersikap lembut. Tidak gegabah, tidak kasar, keras, kaku. Kenapa kita harus bersikap lembut? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana di dalam hadis yang sahih menegaskan maka narizku fi syai'in illa zana wala nuzi'a min syai'in illa syana karena sikap lembut itu apabila ada pada suatu perkara sesungguhnya dia akan menghiasi menjadikannya indah bagus dan apabila sikap lembut itu hilang dicampur oleh Allah dari satu perkara illa syana membuat perkara itu menjadi tercela, buruk, jelek. Dan ini umum. Ahlul ilmi berkata, makna hadis tersebut, maka nafi tidak Tidaklah kelembutan itu ada pada syaitin syaitin ini dalam bahasa Arab itu bentuknya nakiroh. Nakiroh dalam bentuk e, susunan kata penafian disebut nakiroh fi siyaqin kalau ada kata nakiro, kata nakiro ini kata yang sifatnya universal. Ya, jadi dia tidak khusus pada satu kata. Nah, kata yang nakiro ini, yang ganjil ini, dalam bentuk penafian ini, menunjukkan bahwa syai'un di situ mencakup sangat banyak, mencakup segala sesuatu. Artinya, kelembutan itu terpuji dalam segala hal. Pokoknya apapun perkara, arif mahmudun fil amri kullihi. Apapun perkaranya, apapun urusannya, apapun masalahnya, dengan sikap yang lembut itu membuat dia menjadi bagus, menjadi baik, menjadi cantik, menjadi indah. Ini dipertegas lagi, dipertegas lagi dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang lainnya di Sahih Bukhari Inna Allah yuhibbul rifqa fil amri kulli Sesungguhnya Allah mencintai sikap lembut dalam segala urusan. Jadi jangan langsung cepat naik sikap, jangan langsung cepat marah. Biasanya kan kalau suasana kacau kan orang langsung emosi aja lagi dibantah sedikit, dikritik sedikit langsung emosi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan habib dalam segala kondisi dan keadaan. Bahkan di dalam Sahih Bukhari, Imam Al Bukhari uh, eh, membuat judul babnya ini bab rifku fil fil fil amri kulli bab tentang kewajiban bersikap lembut dalam segala urusan. Maka Syekh menasehatkan kita agar dalam segala kondisi dan keadaan kita senantiasa menjaga sifat tersebut. Jangan emosional, jangan eh, terbawa oleh emosi. Karena orang yang bersikap lembut ketika menghadapi suatu masalah, kata beliau lantan lantan dama ba'da tidak akan menyesal selama-lamanya sesudahnya dalam berpikir, bersikap lembut. Dalam sikap-sikap perbuatan, bersikap lembut. Dalam memutuskan, bersikap lembut juga. Ini akan membuat perkara yang Anda hadapi itu akan menjadi diberkahi, kemudian menjadi mudah Allah berikan jalan keluar yang terbaik. Yang kedua di sini beliau menasihatkan supaya kita bersikap ta'anni, alaika bitta'anni ada tiga perkara tadi ya rifku at-ta'anni al-hilm kalau lembut tadi sudah jelas kalau lembut tadi hadis sedikit sekarang ta'anni ta'anni itu lawan dari ta'ajjal tergesa-gesa nah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memuji salah seorang sahabat di dalam hadis yang sahih. Inna fika la khaslatain yuhibbuhum Allah wa rasuluh wa rasuluh pada dirimu ada dua sifat yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Al-hilmu wal ana Al-hilmu lapang dada, sabar. al ana itu tidak tergesa-gesa. Jadi At-ta'ani atau al-ana sifat yang terpuji. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا Kebetulan di sini sifat manusia yang ajula, ajul berbesar-besar, dan manusia itu berdoa dengan keburukan. Doa aku, dia dengan berdoa memohon kebaikan itu dengan sifat yang buruk. Kenapa dia terburu-buru? Tidak sabar dalam berdoa Lalu Allah sebutkan dan adalah manusia itu ajula. Sifat manusia itu tabiatnya yang buruk itu ajul. Terburu-buru, tergesa-gesa. Jadi kata ulama dalam ayat ini, ini zamun lil insan ini celaan terhadap manusia karena memiliki sifat tergesa-gesa. ada hal dengan khislah khislah karena sifat ajul ini tergesa-gesanya al-ajalah itu dari syaitan. Barang siapa yang pada dirinya ada sifat tergesa-gesa maka dia tercela. Oleh karena itu Nabi Muhammad SAW orangnya tidak mutaajil, tidak tergesa-gesa. Nah, ketika kita menghadapi fitnah, tergesa-gesa dalam hal apa? Tergesa-gesa dalam menyimpulkan, memutuskan. Nah, ini membuat akhirnya nanti menyesal. Kenapa dia tidak tahan ini? Tergesa-gesa menyampaikan informasi entah dari mana asalnya dia tidak sabar, tidak tahan. Maka bergerak disampaikan, akhirnya menyesal. Wa amal Ada pun yang ketiga, al-hilmu. Kata beliau, Habibullah, wa hilmu fil fitan wa inda taqallub fil ahwal mahmudun ah ayu mahamdin. Sikap hilm dalam dalam fitnah-fitnah dalam kondisi keadaan yang kacau berobat itu sangat terpuji. Lianna bil hilmi yumkin ru'yatul asya' ala haqiqatnya. Dengan hilm itu berapa dada, kepala dingin, tenang, seseorang bisa melihat satu perkara itu sesuai dengan hakikatnya. Sehingga dia bisa menimbang dengan tenang antara pendapat yang satu, pendapat yang berikutnya. Akhirnya dia bisa mendapat kesimpulan mana yang harus dia pilih, mana yang harus dia pegang, bagaimana dia harus harus bersikap. Tabata fi Muslim muslimin وقتها di dalam satu muslim dari hadis Lais bin Sa'ad. dari hadis Lais bin Sa'ad an Musa bin Ali an abihi dari Musa bin Ali dari ayahnya anna Musawit al-Qurashi wa kana indahu Amr bin al-As radhiyallahu anhu bahwasanya al-Musawit al-Qurashi ketika itu dia berada bersama bersama Amr bin As qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Amr bin As berkata Aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku sa'a warumu akhtarun Nanti terjadi hari kiamat dan bangsa Romawi adalah akhtarun manusia paling banyak. Oh yang berkata tadi Amr bin A, eh, siapa? Mustawrid. Mustawrid menyampaikan hadis itu. Jadi dia sedang bersama Amr bin As. Mustawrid berkata, aku mendengar Nabi yang mulia bersabda, terjadi hari kiamat, ketika terjadi hari kiamat, bangsa Romawi, bangsa Roma adalah manusia yang, yang paling banyak. Mendengar itu Amr bin As berkata kepada dia, Absir, absir, absir, mata kul Absir itu dari basiro, artinya perhatikan baik-baik apa yang engkau ucapkan. Timbang baik-baik. wamilan wamali أن أقول ما قاله رسول الله صلى الله أن لا أقول ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم Sorry to jawab, tapi sebenarnya apa Saya tidak mengucapkan apa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW. Ya, sampaikan aja perkataan Nabi SAW. Abu Ibn As radhiyallahu anhu berkata, "Ikana kadalik, فلأن الروم فلأن fi rum khisalan arba." Kalau memang engkau ingin tidak menyampaikan hadis tersebut, Kenapa? Maka kenapa bangsa Romawi bisa menjadi orang yang terbanyak ketika terjadi hari kiamat itu? Ketika terjadi kiamat di dunia, mereka paling banyak manusia karena mereka memiliki empat sifat. Amru eh, Amr bin As menjelaskan Al-ula yang pertama annahum ahlamun nas indal fitnah. Mereka adalah ahlamun nas indal fitnah. Orang yang paling berhati-hati ketika terjadi fitnah untuk lihat kisah surat Rasulullah saw Alaihi Wasallam yang dikirim ke Kaisar dan ke Kisra. Kisra penguasa Persia orang Medici ketika sampai surat Rasulullah langsung saja dia sobek dia sobek akhirnya Rasulullah doakan negeri mereka dikoyak-koyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun Kaisar Romawi dia tidak berlaku seperti itu. Dia baca, dia hargai, bahkan dikirimkan hadiah-hadiah untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada dia sombong. Nah, jadi mereka salah satu sifat mereka itu mereka orang yang berhati-hati ketika terjadi fitnah. Annahum aswa'un sifat kota mbak ma ba'da Mbak ba'da musibah. Dan mereka orang yang cepat sadar setelah ditimpa musibah. Lalu disebutkan uh, empat perkara tersebut oleh Amr bin As yang dimaksud di sini salah satu sifatnya adalah helm tadi. Nah ini memberikan pelajaran faedah kepada kita sifat helm itu berhati-hati, bersabar, menilai sesuatu dengan kepala dingin, lapang dada, itu akan membuat kita bisa melihat permasalahan itu dengan sebenarnya. Perkataan Amr bin As ini bukan tujuannya memuji bangsa Romawi yang kafir. Tidak. Tetapi untuk menjelaskan kepada kaum muslim kok bisa mereka orang-orang Romawi itu masih tetap ada dan mereka paling banyak bangsa mereka itu. Karena ketika terjadi fitnah mereka senantiasa berhati-hati melihat perkara itu menimbangnya kemudian melihat jauh ke depan akibat dampak baik maupun maupun buruknya. Nah, Jadi Al-hilm itu Sifat hilm itu Mahmudun fil amri kulli Terpuji dalam segala keadaan Orang yang berakal Dia akan nilai sesuatu itu. Dia lihat dari segala aspek Mana hujah-hujahnya Mana alasan-alasannya Kalau saya putuskan begini Apa nanti dampak-dampaknya apa akibatnya untuk diri saya, untuk orang-orang di sekitar saya. Akhirnya dia bisa memutuskan dengan sesuatu yang tepat serta sesuai. Nah ini Doabit, doabit atau kaidah pertama ketika terjadi fitnah. Hendaklah seorang muslim itu bersifat rik, lembut, kemudian keani tidak tergesa-gesa, Al-halam berhati-hati menimbang segala perkara itu menggunakan dada dan kepala dingin. Babit dan kaedah yang kedua. Kala al-muallif as-sani min tilka bawabit wal qawaid أنه إذا برزت الفتن وتغيرت الأحوال فلا تحكم فلا تحكم على شيء من تلك الفتن أو من تغير الحال إلا بعد تصوره رعاية للقاعدة الحكم على الشيء فرع عن تصوره apa maksudnya bahwasanya apabila fitnah-fitnah terjadi kekacauan kondisi dan keadaan berubah janganlah engkau menghukum satu fitnah itu satu peristiwa itu satu kejadian itu perubahan kondisi dan keadaan itu jangan putuskan, jangan hukumi illa ta'da tasawwuri kecuali setelah engkau mentasawwurihi mentasawwurnya apa maksud tasawwur itu tasawwur itu mempelajari dari berbagai aspek sehingga pandangan antum itu benar masalah ini sebenarnya seperti apa antum pelajari dahulu kenapa karena ada kaidah yang berbunyi Al-hukmu ala syai'i, ala syai'i, hukum atas terhadap sesuatu itu, far'un adalah cabang dari pemahaman terhadap permasalahan itu. Jadi Anda tidak akan bisa menghukumi satu perkara kalau Anda tidak paham masalah itu. Ini maksudnya. Kalau ingin menghukumi sesuatu, pahami dengan benar dalam permasalahan itu. Jangan campur saja. Terjadi perselisihan misal di antara para ulama anda tidak tahu permasalahan ikut campur saja berbicara dalam itu. Lalu menghukumi, oh ini salah, oh ini, oh ini begini, oh ini begini. Tidak boleh kita menghukumi sesuatu sampai kita paham ini. Jangan Anda menghukumi satu fitnah, satu peristiwa, satu kejadian, satu perubahan-perubahan. Kecuali Anda betul-betul sudah memahami Gambaran permasalahan itu sudah ada di dalam kepala Anda. Betul-betul paham baru bisa anda, anda menyimpulkan dan memutuskan hukum. Karena hukum itu adalah hasil dari mempelajari dan memahami masalah itu. Kalau memang tidak bisa mempelajarinya, tidak bisa memahami dengan benar, Tidak bisa ikut, takut, tidak bisa bicara. Maka itu lebih, lebih lama. Nah ini kan. Beliau berkata, وهذه القاعدة رآها العقلاء جميعا قبل الإسلام وبعد الإسلام. Kaidah ini dijaga oleh setiap orang yang berakal mulai sejak sebelum Islam sampai setelah Islam. ودليلها الشرعي عندنا في كتاب الله جل وعلا dan dalilnya kaidah ini al-hukmu ala syai'i far'un far'u tasawwuri far'un an tasawwuri kaidahnya itu menghukumi sesuatu itu adalah bagian atau cabang dari pemahaman terhadap satu terhadap masalah tersebut. Dalilnya adalah Al-Qur'an yaitu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Isra ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا jangan engkau ikuti ma laisa laka bihi ilmu yang engkau tidak punya ilmu kadang-kadang permasalahan itu sebenarnya bisa diredam. Seperti di antara salafus soleh, di antara maaf dan salafus soleh, di antara salafiyin bisa diperkecil, diredam. Tetapi karena orang-orang yang tidak berilmu ikut-ikutan, akhirnya menjadi besar dan merebak. Ingat, Al-Quran menegaskan wala taqma laysa laka bihi ilmun. Jangan ikuti apa-apa yang engkau tidak punya ilmu dalam hal ini. Paham. Tidak punya ilmu, tidak paham masalah itu, tidak bisa pula menimbang, memutuskan dengan dalil-dalil, sudah paham saja. Berlindung kepada Allah dari fitnah, minta petunjuk. Tidak usah ikut, nimbrung dalam masalah yang tidak kita ketahui. Apa kata beliau tentang tafsir ayat ini? يعني أن الأمر الذي لا تعلمه ولا تتصوره ولا تكون على بي على بينة منه فإياك أن تتكلم فيه yakni bahwasanya perkara-perkara yang engkau tidak mengetahuinya dan tidak memahami gambaran permasalahan tersebut engkau tidak berada di atas bayinah tentang hal tersebut fa'iyaka antatakallama fihi maka jangan sekali-kali engkau berbicara dalam masalah itu wa ablaq minhu an takuna fihi qaidan atau an takuna fihi mutabian atau an takuna fihi hakaman. Yang lebih berbahaya lagi kalau engkau memutuskan menghukum dalam masalah dalam masalah tersebut atau yang menyimpulkan dalam masalah tersebut itu lebih berbahaya lagi kalau kita tidak punya ilmu tentang itu. Apa kata beliau? Hadhil qaidah Kaidah ini, kaidah apa tadi? Al-hukmu ala syai'i far'un an tasawwuri. Kaidah ini menghukumi sesuatu itu, menghukumi sesuatu itu adalah cabang dari memahami sesuatu itu sendiri. Kaidah ini antum tastamiluna fi umurikum al-adiyah. Ini bisa kalian pakai dalam kehidupan kalian sehari-hari. Wa fi ahwalikum al-mukhtalifah dalam segala keadaan kalian. Al-aqlu labudda lahu min ri'ayati tilka kaidah. Akal harus menjaga kaidah ini wala yaslu tasarrufun ma. Tidak benar sikap apapun illa bi an yar'atil qaid kecuali dengan menjaga kaidah ini. Li'annahu illam yar'atil qaid fa annahu sayukhti wa syak. Kalau dia tidak jaga kaidah ini dan bersikap berbuat memutuskan menyimpulkan berbicara dia pasti akan keliru. والشرع قررها أي تقرير وبين تلك القاعدة أي بيان syariat sudah menjelaskan menetapkan mentakrir kaidah ini dengan tegas contoh kata beliau. Masalah, lau sa'alta wahidan, lau sa'altu wahidan minkum, wa qultu lahu mahmul Islam fi bainil murabahah. Misalnya, saya tanya kepada salah seorang kalian, apa hukum jual beli murabahah? kalau ilmunya yaqul. Jadi beliau ingin memberikan contoh kaidah ini bisa dipakai di mana saja dan dalam masalah apa saja. Barangkali akan ada yang menjawab, "Ar-ribhu matnun wa ribuhu la la syai'a fihi fi syara' wa la ba'sa fi bai'il murabaha." Akan ada yang berbicara, keuntungan itu kan dalam jual beli kan dibutuhkan dan keuntungan itu dibolehkan tidak ada masalah dalam syara' jadi ya, tidak apa-apa jual beli murabaha. Nah, kata beliau orang yang berbicara seperti itu fayakunu hukmuhu ala hadihil mas'alah ghaltun hukum di dalam masalah ini secara mutlak membolehkan merubah hal seperti itu keliru karena dia belum memahami apa pertanyaan orang yang bertanya apa hukum Islam terhadap bayi bai'ul murabahah. Dia mengira murabahah di sini adalah keuntungan saja dan keuntungan dalam jodoh dan itu boleh. Tapi dia belum memahami secara penuh murabahah yang sebenarnya seperti apa, yang boleh dan tidak boleh di dalam Islam. Nah dia harus pelajari dan harus pahami itu baru boleh dia berbicara. Kalau tidak, maka dia akan akan keliru. Karena murabaha itu salah satu jenis jual beli yang tidak dibolehkan. Ya, ada jenisnya yang tidak dibolehkan yang dipakai oleh sebagian bank-bank konvensional atau bank-bank syari, bank-bank Islam juga banyak yang menerapkan sistem murabaha yang sebenarnya adalah e, bentuk hilah hiyar untuk lepas dari riba tapi ternyata juga terjerumus ke dalam riba dalam bentuk dalam bentuk lain misalnya ketika anda ditanya oleh orang lain misalnya anda ditanya oleh masyarakat apa hukumnya apa hukumnya ada kelompok-kelompok tertentu berdiri begini melakukan aksi ini, aksi itu, apa hukumnya? Nah tidak boleh Anda menjawab sampai Anda paham pertanyaan orang itu dan apa yang dia tanyakan. Nah, ini maksudnya. Al-hukmu ala syaiti far'un an tasawwurihi. Kalau Anda jawab, oh itu sesat, dia akan bertanya, apa yang sesat? Nah, bisa tidak ada jawab. Kalau Anda sudah tahu, apanya yang sesat dan memang Anda paham walaupun tidak hafal dalilnya tapi Anda paham dan sudah belajar silakan menjawab. Tapi kalau tidak, Anda harus pahami dulu. Jangan asal jawab saja. Oh, ada berita begini begini begini. Bagaimana? Langsung Anda langsung menjawab tanpa memahami permasalahan tersebut tidak boleh. Jadi dalam banyak hal ini akan menjaga seseorang itu akhirnya seseorang itu tidak menjadi asbun asal bunyi saja. Dia senantiasa menimbang dahulu sebelum menjawab apakah dia sudah paham permasalahan itu atau tidak. Kalau ini sudah jelas, فإن الحاكم أو المفتي أو المتكلم في المسائل الشرعية لا يجوز له أن يتكلم kata Syekh. Kalau ini sudah jelas, maka seorang hakim, seorang mufti, atau siapapun yang berbicara dalam masalah-masalah syariah tidak boleh berbicara. Riayat hak nafsi untuk menjaga keselamatan dirinya. Wa riayat khalasi nafsi min ismi agar dirinya selamat dari dosa. ayat ayatan lihaqqil muslimin dan agar menjaga keselamatan hak-hak kaum muslimin maka dia tidak boleh watabarriyan min qawli Allah bila ilmi dan juga agar dia terlepas dari hukuman berbicara atas nama Allah tanpa ilmu illa idza hasala lahu maka tidak boleh dia berbicara seorang mufti, seorang guru, seorang nabi, seorang ustaz, apalagi seorang seorang yang awam. Tidak boleh dia berbicara dalam masalah agama kecuali terpenuhi dua masalah. Terpenuhi dua masalah. Apa itu? Yang pertama, dia memahami permasalahan yang diserahkan, ditanyakan kepada dia. Betul-betul paham. Sehingga tidak salah jawab. Dia ditanya lain, yang dijawab lain. Dia harus paham ini. Harus paham betul apa permasalahannya. Jadi ternyata menjawab dalam masalah agama ini adalah berat. Dia harus paham permasalahan tersebut, an tasawwur al-qadiyah al-matruha tamaman. Dia betul-betul harus paham permasalahan yang diajukan kepada dia, bihaitsu la tertabis alaihi bi qadiyatin ukhra, sehingga tidak tercampur dengan permasalahan lain. Wa la tashtariku fi tasawwurihi wa fahmi bi mas'alatin ukhra, jangan sampai yang dipikirkannya adalah masalah yang lain pula. Li'annahu ahyanan tashtariku ba'd al-masail wa taqtaribu surah mas'alah min surati mas'alatin ukhra. Karena terkadang satu masalah dengan masalah yang lainnya mirip tetapi berbeda. Maka dia harus paham, tanya lagi. Kalau kurang paham, tanya lagi. Yang ada pasti dia seperti apa? Kalau sudah tahu, oh dia betul-betul harus paham dulu. Yang dia maksud ini adalah masalah A. Kalau itu sudah paham, lanjut masalah kedua. Anta'lam hukum Allah wa hukum Rasulih sallallahu alaihi الله عليه وسلم في masalah المسألة بأنها dia harus paham hukum Allah, hukum Rasul dalam masalah yang dimaksud bukan masalah yang mirip dengan itu, tetapi masalah yang dimaksud. Kalau itu sudah jelas, maka ketika itu bisa dia berbicara. Bukan, bukan semarang. Kenapa murah demikian? Agar menjaga dirinya dari dosa, agar menjaga dirinya dan kaum muslim dari kesalahan dan kesesatan. Baik, beliau berkata begini. Fa'inda zuhuril fitani maka ketika munculnya fitnah waktilafil ahwal berubahnya kondisi dan keadaan la yajuzu anna samida ala kalam kafir masalah maka tidak boleh kita bersandar kepada perkataan berita informasi orang kafir misalnya Dikru tasawwuri atau dikru atau zikru tahlilihi fi idha'atin Tidak boleh kita ketika dalam menghadapi mensikapi fitnah-fitnah itu tidak boleh kita berlandasan kepada informasi-informasi yang disebutkan di media-media media-media sosial yang disampaikan oleh orang-orang kafir atau orang-orang fasik yang tidak jelas. Ya, dia pun data-data-data kemudian dia putuskan begini begini begini kita langsung percaya lalu kita sebutkan Indonesia misalnya dalam bahaya begini begitu macamnya tidak boleh bersandar bersandar dengan itu. Wahada la yazilu syar'an ini secara syarat tidak boleh. ada yang hukum syar'ian menetapkan hukum syar'i Berdasarkan itu, wa inna ma hukum syar'i yabni ala naqlil muslim al ajli thiqah. Karena hukum syar'i itu harus berlandaskan kepada nukilan berita informasi seorang muslim yang adil yang thiqah. Uh, Susah di zaman sekarang mencari informasi dari seorang yang adil yang thiqah yang bisa terpercaya. Maka hati-hati Anda dalam mengikuti suatu permasalahan kita fitnah di zaman sekarang. فأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا لا, لا تقبل ممن يأتي بها إلا إذا كان الإسناد بنقل عضول ضابطين على مثلها عن مثلهم إلى منتهى Hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak diterima dari seseorang yang menyampaikannya kecuali orang yang membawanya kecuali apabila disandarkan dengan penukilan rawi-rawi yang adil bobit dari orang yang semisalnya dan begitu seterusnya syarat hadis sahih tidak kana fil isnad fasik. Kalau di sana itu ada seorang perawi yang fasik, fa innahu qad qad haramat muru'atuhu. Hilang marwahnya, rusak marwahnya. Wa idza kana fil isnad man laysa bi dhabit. Kalau di isnad ada yang tidak dhabit. Kalau fasik tadi kawan dari adil melakukan perbuatan-perbuatan yang khawari merusak marwahnya. Kalau dhabit ini orang yang tidak dhabit, dhabit itu ada dua. Dhabit uh, eh, dhabit sadri yang kuat apalannya atau kuat tulisannya kalau ternyata perawinya tidak Covid, maka tidak bisa diterima riwayatnya. Walihada fa innahu la budda min riayati hadhil mas'alah. Maka harus dijaga hal ini. Tidak boleh seorang muslim membuat satu statement dalam permasalahan hanya karena informasi dan berita-berita yang tidak jelas asal usulnya. Apalagi dari orang dari orang kasih informasi-informasi. Beliau melanjutkan Syekh Saleh Al-Syekh. Talah eh, eh, tulah tulah khoso tulah khoso disimpulkan dari ini ada hadil kaidah bahwa kaidah ini al hukum ala syai farun an tasawwurihi menghukumi sesuatu itu adalah bagian dari memahami permasalahannya asas suhat tasawur bahwa kaidah ini fondasinya landasannya adalah pemahaman terhadap permasalahan itu. ولا يمكن أن يكون صحيحا في الشرع إلا إذا كان من مسلم عدل fiqahin dan tidak mungkin bisa sahih kecuali dari dalam syarat kecuali apabila berita informasi data itu dari seorang muslim yang adil dan fiqah atau kan atau kana min al mustafti atau kana min al mustafti atau dari orang yang meminta fatwa itu langsung seandainya dia fasik itu juga belum bisa tentu diterima kecuali diteliti dahulu kebenarannya. Ini kaedah yang kedua. Dalam kondisi fitnah, sebelum memutuskan, Anda harus paham dahulu permasalahannya. Dan permasalahan tersebut tidak hanya sekadar dari informasi-informasi, data-data, berita-berita yang tidak jelas akal, itu tidak boleh diikut, diikuti. Baik. Ini kaidah yang pertama. Kaidah yang kedua. Kaidah yang ketiga ya Kaidah yang ketiga. Beliau Syekh Saleh Al-Syekh Habibullah Ta'ala berkata, "Atsalitsu min tilka ad-dawabit wal qawaid." Dawabit dan kaidah yang ketiga an zaman al يلزم muslimu an al muslimu al-insafa wal adla fi amrihi kullihi. Hendaklah muslim itu berlaku insaf dan adil dalam segala urusannya. Jadi ketika dia menyikapi masalah itu dia harus secara adil, insaf. Lalu beliau membawakan firman-firman Allah dalam masalah ini. Yaqulullahu azza wa jalla Wa idza qultum fa'dilu walau kana kurban Dan apabila kalian itu berkata, maka berlaku ya? walaupun terhadap dari kerabat kalian. Kalau salah ya salah. Walaupun dia itu orang paling dekat dengan dengan kita. Kalau benar ya benar akui kebenaran itu walaupun dia itu orang yang jauh dari, dari kita. Jangan nanti karena dia itu keluarga kita akhirnya kita tidak berlaku adil. Bagaimana tidak berlaku adil? Kebenaran itu kita tutup, tutupi. Allah juga berfirman wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu adilu huwa aqrabu littaqwa janganlah karena perbuatan kesalahan suatu kaum terhadap kalian menyeret kalian untuk tidak berlaku adil. Orang ini telah zalim kepada saya. Tidak boleh kita berbuat zalim pula. tetap berlaku adil. Fa'adilu, adilu Maka tetaplah kalian berlaku adil walaupun terhadap orang-orang yang menzalimi kalian. Fa innahu huwa aqrabu taqwa. I'dilu huwa aqrabu taqwa. Berlaku adillah karena itu lebih dekat kepada ketakwaan. Jadi harus adil dalam perkataan. Harus adil dalam hukum-hukum. Harus adil dalam perbuatan dan sikap. Fa innahu lam وأن من لم يعدل في قوله أو يعدل في حكمه فإنه لم يتبع الشرع Istibaan cuma ma'ahu naja. Orang yang tidak adil dalam perkataan, dalam perbuatan, dalam menghukum sesuatu, maka dia tidak mengikuti syariat. Maka yang bisa dia, maka orang orang seperti ini tidak, tidak diharapkan atasnya keselamatan. Lantas kekuah semuanya, ikhwan akhwat, apa makna adil itu? Dan adil yang bagaimana yang diperintahkan kepada kita? Dan apa pula makna insaf itu? Beliau menjelaskan maknahu, makna adil dan insaf itu. Anda kata bil umur hasanah wa bil umur sayyi'ah. Ta'ti di hadzal janib alladhi tuhibbuhu wa dhalika al janib alladhi la tuhibbuhu thumma tuwazin wa ta'ridu lahumā 'irdan wahidan. Bahwasanya engkau lihat perkara yang baik ini lalu ada pula perkara yang buruk. Al umur al hasan perkara-perkara yang baik ada pula perkara-perkara yang buruk. Ini sisi yang engkau sukai, yang baik, yang buruk, yang tidak engkau sukai. Nah, timbanglah kedua perkara tersebut dengan satu timbangan. Kemudian engkau menimbangnya dengan satu timbangan, Ba'dadali dzalika tahkum setelah itu baru putuskan. Karena jika tidak menimbang kedua permasalahan bisa jadi Anda akan berat sebelah dan bisa jadi Anda menisbatkan sesuatu yang sebenarnya bukan bagian dari syarak lalu Anda putuskan Anda katakan itu bagian dari syarak فلا min abdil husn wal maka harus menimbang yang baik dan buruk artuhuma ala zahir ukur dengan akal Anda dahulu hatta tasil ala natijah syariah. setelah itu ukur dengan syariat hasil yang ada di akal Anda itu ukur dengan syariat hatta yakun tasawuruka wa yakunu qauluka au fahmuka au ra'yuka fil manjian manjian insyaallah sehingga pemikiranmu perkataanmu pemahamanmu pandanganmu dalam masalah fitnah itu selamat insyaallah ini masalah yang penting kaidah yang harus dijaga karena barang siapa yang tidak menjaga kaidah ini maka dia akan dirong oleh hawa nafsu saking bencinya kepada seseorang itu akhirnya matanya tertutup dari kebaikan-kebaikan yang ada pada orang. Apa yang disampaikan oleh si A itu benar, tapi karena dia udah benci dia udah hawa nafsu saja, dia tidak bersikap adil. Akhirnya dia hukumi bahwa orang itu tidak benar. Bahkan barangkali dia tolak kebenaran dari orang. itu. Lihat contoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berlaku di dalam hadis. Bagaimana sikap Rasulullah saw terhadap syaitan yang mengajarkan ayat kursi kepada Abu Hurairah? Rasulullah katakan, Sodakoka wa huwa kadhub. Zat syaitan. Sodakoka wa huwa Itu adalah syaitan. Dia telah berkata benar kepadamu tentang ayat kursi ini, tetapi dia adalah pendusta. Ya. Syaitan itu pendusta. Gaduh bukan sekedar kadib, tapi gaduh banyak pendusta. Tidak bisa dipercaya. Tetapi yang disampaikannya kali ini adalah hak tentang ayat kursi itu. Maka kebenaran itu harus kita akui yang ayat kursi itu. Namun Rasul menjelaskan dia itu adalah pendusta. Lihat, Rasulullah menimbang berlaku adil dalam masalah ini. Rasulullah tidak katakan, oh syaitan itu pendusta, tidak benar. Oh, yang diajarkannya itu Tapi tetap dijelaskan Rasulullah bahwa dia itu adalah pedus, pedus. Jadi kebenaran itu tidak hilang. Tidak hilang. Tapi kalau orang yang tidak adil dia langsung menutup matanya. Sehingga akhirnya dia melanggar firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Maidah tadi, "Wa la yajrimannakum sya'an qawmin an la ta'dilu adilu huwa aqrabu." Janganlah perbuatan salah orang kepadamu itu membuat engkau tidak berlaku adil. Berlaku adil lah itu lebih dekat kepada ketakwaan. Terkadang orang melihat taklis dia, bukan taklis. Misalnya guru dia atau orang yang sama pengajian sama dia, pernah sama pengajian. Lalu ada yang lain berbeda pendapat dengan dia. Dia menimbang tidak dengan adil. Kalau menimbang dengan adil, seharusnya dia menimbang dengan Al-Quran dan Sunnah. Tapi dia menimbang dengan hawa nafsu. Akhirnya karena orang itu tidak berguru sama ustaz dia, dia tolak hadis. Oh, enggak benar. Tidak ada yang tidak tidak dulu apa yang disampaikan, apa yang dikatakan dia. Ini juga tidak tidak adil. وهذه مسألة مهمة ini adalah masalah yang sangat penting وقائد لابد من ayatnya dan kaidah yang harus dijaga لأنه من لم يرى من لم يرى هذه القاعدة orang tidak menjaga kaidah ini دخل hawa إلى قلبه hawa nafsu masuk ke dalam hatinya. Min yusra'aihi walam ya'man an yaftaha al hawa ala ghairi dan orang itu juga tidak aman bisa juga membuka pintu hawa untuk orang lain. Wa min sama yakunu dakhilan fi qawli Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah dari sinilah termasuk juga dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man sanna sunnatan sayyi'atan" Barang siapa yang memberikan contoh yang buruk, fa'alaihi wizruha wa wizru man 'amila ila yawmul qiyamah. Anda ketika memiliki hawa nafsu dalam mensikapi, memutuskan satu permasalahan, akhirnya Anda membuat orang itu ikut-ikutan kepada Anda, Anda telah memberikan contoh yang tidak baik, dosanya sampai hari kiamat akan terus menimpa Anda sesuai hadis ini. Fa'idhan labuda min annar ahadhi al fi amrina kullihi. Maka, jika demikian, haruslah kita menjaga kaidah ini dalam segala urusan kita. ومن سلم من الهوى فإن الله جل وجل وعلا سينجيه في الآخرة والأولى Barang siapa yang selamat dari hawa nafsu, Allah akan selamatkan dia di dunia dan di akhirat. Jadi kaidah yang ketiga ini e, yaitu berlaku adil dan insaf menimbang antara yang baik dan buruk sebelum memutuskan perkara ketika terjadi fitnah. Kaidah yang keempat atau bobit yang keempat. Kata beliau, kaidah dan logik yang keempat, madalla alaihi qaulullahi azza wa ala, yaitu apa yang ditunjukkan oleh firman Allah azza wa jalla, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraku Berpegang teguhlah dengan tadi Allah semuanya, kalian semuanya jangan berpecah belah, jangan bercerai-berai. Di surat Al-Imran. Ini kaidahnya. bayana Nabi sallallahu alaihi wasallam hadhihi al-ayah Nabi sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan ayat ini. Fakal beliau bersabda, "Alaikum bil jamaah, hendaklah kalian memegang tubuh jamaah wa iyyakum wal furqa serta jauhilah oleh kalian perpecahan per, eh, per, pertikaian perselisihan wa sabata aidan fil hadis alladhi rawahu Abdullah bin Ahmad dan juga telah tetap di dalam hadis terdapat di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Ahmad di zawaid di zawaid musnad abi Abdullah bin Ahmad itu berarti Imam Ahmad di dalam uh, zawaid tambahan uh, musnad ayahnya Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al jama'atu rahmah wal furqa ada Jamaah itu adalah persatuan itu adalah rahmah dan perpecahan itu adalah ada. Jadi kaidah yang keempat ini bersatu dengan tali Allah, menghindari menjauhi perpecahan serta perselisihan. Al-furqa bi jami'i anwa'iha perpecahan itu dengan segala bentuknya fil afkar perpecahan perselisihan dalam pemikiran fil aqwal dalam perkataan fil amal dalam amal adabun yu'adzibu wa jalla wa ala bi man ta amrahu wa dhahaba ila ghairihi adalah azab sebenarnya jadi perpecahan itu perselisihan perpecahan kelompok-kelompok itu firqah-firqah ada azab yang Allah timpakan kepada orang-orang yang mengisi perintahnya dan tidak mengikuti petunjuknya. Maka kalau kita tidak ingin diazab, dihukum oleh Allah, wajib kita bersatu dengan tali Allah. melalui jamaah, barang siapa oleh karenanya, barang siapa yang melindungi berpegang teguh dengan jamaah. Jamaah di sini maksudnya adalah jamaah lusunah wal jamaah, jangan setiap jamaah asal jamaah ya bersatu di sini maksudnya bersatu bersama ahlu sunnah wal jamaah. Maka para siapa yang memegang teguh mengikuti jamaah ahlu sunnah wal jamaah waktada di aimatihi di aimatihi wa ulama'ihim mengikuti meneladani imam-imam dan ulama-ulama mereka fa innahu qad lazimal jamaah berarti dia sudah bersatu. Wa man tafarraqa anhu barang siapa yang bercerai-berai berpisah dari mereka tidak mengikuti al-sunnah wal jamaah, tidak mengikuti imam-imam dan ulama mereka, fa innahu la ya'man ala nafsihi an yakuna mimman dhahaba ila al furqah. Orang ini tidak aman. Orang ini dikhawatirkan akhirnya akan jatuh ke dalam kelompok orang-orang yang memecah belah kaum muslimin. Wa udhiba bi azabi min azabillah fil hayatid dunya dan akan diazab oleh Allah di dalam kehidupan dunia ini perpecahan, perselisihan hati, pikiran, amalan sehingga tidak bersakit. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga salafin, menjaga al-sunnah wal jamaah dari segala bentuk perpecahan. Oleh karena itu di hadis tadi yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Ahmad di dalam Zawaid Muslim Imam Ahmad itu Nabi sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al jamaah rahmah wal furqah ada. Dan ini bertentangan, ini menyelisih hadis yang berkenaan di tengah kaum muslimin yang berbunyi istilah ummati rahmat perselisihan umatku adalah rahmat jadi ya nggak apa-apa perselisihan itu kan rahmat dari Allah itu dengan berselisih rahmat apa ini kalau bagi orang yang ingin mencari yang gampang-gampang saja bagi dia ya enak itu rahmat nah, tinggal pilih yang gampang-gampang aja kan ini ulama beda pendapat alasannya itu terus jika masalah perselisihan Jangan gitu, kita beda pendapat istihad. Nah, hadis ini tidak benar baik matanya bertentangan dengan hadis yang lebih sahih, begitu juga standarnya sudah dijelaskan kelemahannya oleh para ulama-ulama ahli hadis. Bahkan nas-nas dari Al-Quran dan hadis menunjukkan bahwa rahmat Allah itu adalah bersama jamaah. Rahmat Allah itu adalah bersama jamaah karena Allah memerintahkan kita untuk bersatu. Al-jama'atu bi jami'i anwariha wa bi jami'i sifatiha idza kana al-huda wal haq. Jamaah itu dengan segala bentuknya dan sifat-sifatnya apabila berada di atas kebenaran dan petunjuk dia rahmah. Maka dia akan mendapatkan rahmat. Yarhamu wa jalla wa ala bi ibadah. Dengannya Allah merahmati hamba-hamba. Jadi sebenarnya dakwah salafiyah, dakwah al-sunnah wal jamaah rahmat bagi kaum muslim mengajak kaum muslim bersatu dan insya Allah karena dakwah itu diberkahi menjadi rahmat bagi manusia bagi kaum muslimin. Beliau berkata lagi, "Naam, ya. Alladzina tafarraqu fi aqwalihim wa fi a'malihim min ba'di ma bayyinat." Ya, orang-orang yang bercerai-berai berpecah belah dalam perkataan maupun perbuatan mereka setelah kebenaran datang kepada mereka setelah petunjuk datang kepada mereka ularikan la ya'man alaihim az orang itu tidak dijamin keselamatan, dikhawatirkan tersesat ulaika la yu'man alaihi la yu'man alaihim al-ikhtilaf wa la yu'man alaihim suluku ghairi sabilil huda orang seperti itu tidak akan terjaga dari perselisihan dan dari kesesatan maka wahai saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, lizaman an naltazim bi jama'ati ahli sunnah wal jamaah. Wajib kita mengikuti jamaah ahli sunnah wal jamaah. Wajib kita mengikuti perkataan mereka. Wa an la nahja an qawaidihim tidak keluar dari kaidah-kaidah mereka, dari doa-doa mereka, dari apa yang ditetapkan oleh ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah li'annahum ya'lamuna min usuli ahli sunnah wal jamaah wa min al-adillah syar'iyyah karena para ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah itu menyimpulkan, memutuskan, menjelaskan dari pokok-pokok al-sunnah wal jamaah dari dalil-dalil syariah yang tidak diketahui oleh kebanyakan manusia yang tidak diketahui oleh banyak orang-orang yang mengaku ahlul ilmi lianna lahum ilman wasikhah karena ulama-ulama ahlul sunnah itu memiliki ilmu yang kokoh wa nazaran sahiba pandangan yang lurus wa qadaman rasikhatan fil ilmi dan kaki yang kuat di dalam ilmu Lalu Syekh memberikan contoh sahabat Abdullah bin Mas'ud. Lihat sahabat Abdullah bin Mas'ud. Kata beliau, apa yang dilakukan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud di musim haji? Ketika dia berbeda pendapat dengan Khalifah Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Ketika itu Uthman itu musalah. Ketika itu Uthman sholat di Mina sempurna empat rakaat zuhur, empat rakaat asar, empat rakaat isya. Semestinya itu di di dikosor. Nabi SAW, Abu Bakar dan Umar sholat di Mina musim haji zuhur dua rakaat pada waktunya, asar dua rakaat pada waktunya, isya dua rakaat pada waktunya. Utsman sholat sempurna empat rakaat. Sunnahnya itu di dikosor. Dan Utsman punya alasan, dia punya penafsiran tersendiri Sementara Abu Ibn Mas'ud berkata, Sunnatul Mustafa sallallahu alaihi wasallam yusalla fil mina rak'atain la ghair di kulli salat salat di kulli salatin Abu Ibn Mas'ud berkata, menjelaskan sunnah Nabi itu sallallahu alaihi wasallam di mina itu salat yang empat itu dua rakaat, tidak ada yang lainnya. Tapi ternyata dia salat di belakang Utsman bin Affan empat rakaat juga. Akhirnya ada yang protes kepada Abdullah bin Mas'ud. Ya Abdullah bin Mas'ud, تقول هذا وأنت تصلي مع Utsman بن أبي أربع ركعات لماذا؟ Wahai Usman, wahai Abdullah bin Mas'ud, engkau katakan sunnah sunnah itu sholatnya dua rakaat, tapi engkau sholat dua rakaat bersama Utsman. Ada apa? Kenapa kau bisa gitu? Maka dia berkata, ya ada al-khilafu syah, al-khilafu syah, al-khilafu syah. Wahai fulan, khilaf itu syah buruk khilaf itu syah walaupun dia berbeda pendapat tetapi menampakkan perselisihan perbedaan dengan pemimpin itu malah akan menimbulkan kerusakan yang berlebihan perpecahan akan menimbulkan bibit-bibit pembangkangan di tengah masyarakat maka dia tidak mau walaupun yang dia pahami yang dia yakini itu bukan di orang ketika pemimpinnya imamnya sholat dua rakaat dia ikut, sholat empat rakaat dan beliau beralasan perselisihan itu buruk akibatnya. Perselisihan itu buruk akibatnya. Riwayat ini dikeluarkan oleh Abu Daud dengan sanad yang kuat. Oleh karena itu wajib kita memahami kaidah ini bersatu sekalipun ada perbedaan-perbedaan pendapat di antara ahli sunnah jamaah dalam beberapa permasalahan tidak boleh perbedaan pendapat itu membuat mereka saling bermusuh begitu saling berpecah Harus tetap bersatu dengan tali tali Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika terjadi fitnah, perbedaan perbedaan pendapat sering orang fanatik. Akhirnya dengan satu pendapat, akhirnya dia membenci, membangun loyalitas di atas pendapat itu. Ini tidak boleh. Kalau perbedaan-perbedaan pendapat itu adalah masalah-masalah yang ulama sendiri beristihad dalam masalah itu dan memungkinkan boleh disetujui perbedaan pendapat, maka tidak boleh kita membangun loyalitas cinta dan benci di atas itu. Harus tetap kita saling berpadu tangan seiring sejalan bersama saudara kita satu manfaat. Nah ini kaidah yang keempat. Saya mau istirahat dahulu agar bisa nanti lebih fit lagi. Karena masih ada kaidah lagi, ada enam kaidah lagi yang harus kita selesaikan. Kita istirahat sebentar. Nanti setelah ada kita saya lanjutkan. Setelah tahu silakan siapkan pertanyaan dan tulis di kertas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Anak pernah ngaji di suatu masjid Tetapi Saya mendengar ikhwan di belakang saya menghibah seseorang bahwa orang itu bila memakai jubah gamis panjang hanya pada waktu sholat saja. Kalau selesai sholat dilepas dan mereka di belakang saya itu mempertanyakan kesalahiannya gara-gara lepas gamis itu Ustaz. Padahal hanya kalau kuliah hanya memakai koko termasuk termasuk waktu sholat dan taklim karena saya tidak punya jubah. Saya jadi takut dan ragu ngaji ke masjid lagi padahal ustaznya yang isi seorang salafi dan ada yang sekali mengambil musyari syukur ya ikhwan itu kan yang ada dengar dari orang yang mengaji di bukan dari ustaznya artinya itu hanya pemahaman individual yang ada di situ dan itu pemahaman yang keliru selalu pernah dapat SMS tahun 2000 2002 2003 sudah lama sekali saya dikirim SMS Ustaz apa kamu pakai baju koko itu baju koko itu baju tidurnya Clinton kalau Tahu satu Safi di SMS saya seperti itu akhirnya saya lihat ini bukan orang berilmu orang bodoh orang bodoh ya jawabnya sesuai dengan kemampuan akal dia juga saya jawab, kamu pakai kolor mereknya apa? <laughs> itu kolor dunia apa itu? Kamu ada zaman salam zaman salam dulu pakai kolor kayak gitu? Atau kamu nggak pernah pakai kolor ya? <laughs> Akhirnya dia nggak balas lagi. Ya, jadi wahai itu semua, wahai akhwat, tidak ada dalam kaidah ahli sunnah wal jamaah, tidak ada dalam kaidah salaf soleh. <clears throat> Tidak ada dalam kaidah salaf kaidah manhaj salaf. Kesalafiahan seseorang itu dia dia atau tidaknya diukur dari makanya Tidak. Bahkan kalaupun seandainya ada seorang yang isbal itu maksiat tidak mengeluarkan orang dari dari salah salah tidak kalau maksiat itu tidak bisa kita hukumi seorang keluar dari mana salah di zaman para rasul, di zaman sahabat, di zaman tadi, sebagian kaum muslimin juga ada yang terjerumus dalam dalam maksiat. Nah, jadi salah satu manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak mengeluarkan seseorang dari manhaj ini hanya karena maksiat karena seorang yang salafi mungkin tergelincir maksiat karena dia manusia bisa saja tergelincir dalam dosa dan bentuk pakaian selama tidak menjadi ciri khas satu agama atau mungkin pemahaman sesat bukan menjadi ciri khas dia maka tidak bisa kita jadikan sebagai identitas seseorang kalau kita dari hadis dari Rasulullah semua tidak menentukan pakaian tertentu kalau memang benar seperti itu setiap orang harus pakai serban gitu. Gimana? Kalau dia tidak pakai itu, gimana? semua sholat pakai imam rambut loh. Masih itu sholat pakai imam rambut. Kemudian kalau pakai imam rambut, kemana-mana. Nah, jadi dan kalau dia katakan dia pakai imam dia imam rambut, imam rambut dari mana ini? Memang seperti itu imam rambut Rasulullah. di dalam sunnah-sunnah tidak ada membatasi bentuk jenis pakaian penutup kepala tapi memiliki kaidah-kaidah tentang bentuk aurat syarat-syaratnya itu yang ada dan itu pun tidak dijadikan sebagai wala Allah tidak menyebutkan soal saya ada soal wanita muslimah tidak ada juga muka orang itu maksiat dosa. Nah, seseorang itu semakin dia mengamalkan ajaran Islam, semakin kuat dan semakin dekat dia teman khas Karena semakin jauh dia semakin sedikit dia mengamalkan, semakin lemah. Penegakan teguhnya termasuknya semakin berkurang kedekatan dia kepada manhaj salafus soleh. Toh itu hanya perkataan orang-orang yang tidak paham Silahkan anda belajar selama bukan kata ustaznya, tidak ada masalah. Orang itu nggak usah didengarkan, ya biar, biarkan saja. Seperti Al Hasan Al Basri, dia pun ada yang menjadi muka, tidak apa di masih kan sendiri dulu di majelisnya Al Hasan Al Basri berdua sama Al Hasan Tapi bukan berarti tidak boleh saya belajar para para ulama tidak belajar di majelisnya Al Hasan Al Basri silakan bila ada tidak ada masalah belajar di sana jika memang disampaikan oleh Ustaz ini sesuai dengan pemahaman Ustaz Soleh. Mohon dijelaskan tafsir khosyiah. Kalau dijelaskan itu panjang. Apa ada tanda fisik? Nah, ini yang kita jawab. Apa ada tanda fisik yang bisa dikenali dari kelompok syiah ini? Kalau yang betul-betul sudah kental syiahnya Jadi penganut betul Kalau perempuan ada ciri khasnya Ciri khasnya dia pakai biasa di dalam Terus kita dengan kain berwarna hitam Mereka putih kayak ada di sini sini, ada di sini Tapi kain saja bukan, bukan seperti e, baju atau jubah itu dia panjang dalam selama cuma kain saja disibuk dan itu di sini dari mana khas kebetulan di Syiah dan sebagai gubernur di Indonesia juga ada seperti itu. Dan kalau pemimpin-pemimpin mereka percaya serban khas mereka, ya ada serban khas dan berubah terbuka dan khas mereka dia Kemudian kalau ciri fisik yang bisa kita lihat mereka kalau sholat itu sebelum sholat menekuk di atas pahanya, pada sudutnya tiga kali sebelum mengucapkan salam atau sambil mengucapkan salam sambil dia mencela mereka kibri khalal khalal Kadang di antara mereka juga kalau sujud itu ada sesuatu benda yang di seperti hiasan, batu, kanakar, kanakar mana. Atau kalau dia berwudu dia tidak dibasuh walaupun dia tidak membasuh tidak membasuh kaki cukup misalnya saja kalau kita kan di atas sepatu di atas kaos oh itu yang disunahkan boleh merusak kalau dia tidak tahu kalau kalau tidak pakai ini dia tidak mereka tidak mereka masuk. ini di ciri-ciri zaman seperti ini, bagaimana dia memiliki kajian yang sesuai dengan sunnah? Karena di mana-mana mengatasnamakan al-sunnah wal jamaah adalah kelompok kesimpulannya. Seseorang itu seorang dari seorang ahli ilmu, seorang ustaz dikenal sebagai al-sunnah jamaah bisa jadi karena ujian atau disebutkan dijelaskan oleh dari dia yang sunnah wal jamaah yang lainnya. Nah, jadi kita bisa tahu dengan bertanya kepada ustaz kita bagaimana ustaz itu dia eh, dari al-sunnah jamaah atau bukan? Ustaz al-sunnah jamaah atau bukan? Bisa seperti seperti itu Kemudian kedua dia juga dikenal tentunya yang dikatakan pada tulang dan Jamaah. Kemudian yang ketiga dari isinya yang disampaikannya memang betul-betul memang betul-betul sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah serta tidak dengan logika biasa yang pernah sunnah itu ditafsirkan ditafsirkan dengan pemahaman salafus soleh dan dia merujuk kepada ulama-ulama seluruh jamaah dalam penjelasannya kita tetap menjadi kita ulama-ulama seluruh jamaah ketika menjelaskan kita kita itu juga sesuai dengan pemahaman salafus soleh nah, dan ulama-ulama seluruh jamaah zaman sekali kita kenal nah, betul-betul kan yang dirujuk oleh ulama atau tidak Perdana dari kita sebagian sekolah itu yang memakai kita kita para ulama sunnah. Di antara kita kita itu juga. Ya. Tetapi nanti ketika menjelaskan menjabarkan melenceng dia berkata dari guru-guru di kelompok dia khususnya di kelompok dia. Nah ini harus diwaspadai. yang kita akibat dari banyaknya kaum muslimin tidak berpegang kepada tauhid dan tidak berpegang kepada pemahaman para sahabat benar yang menyebabkan salah satu penyebab munculnya fitnah perselisihan pernikahan adalah karena tidak berpegang dengan pemahaman soal soleh. Apalagi di zaman sekarang ini kajian itu semakin semarak dan dakwah semakin besar banyak kajian-kajian yang dasar kajian-kajian utamanya yang diadakan misalnya tentang tiga, bagaimana mereka harus sunnah jamaah pokok harus sunnah jamaah jarang diadakan akhirnya masyarakat yang luas yang sudah mulai ikut kajian itu, tidak paham dia tahu cinta kepada kajian saja majelis ilmu salafis tapi dia majelis ilmu di harus sunnah jamaah tetapi kaidah-kaidah harus sunnah jamaah itu dia tidak paham tidak mengerti maka perlu diadakan kalau kajian-kajian dia membahas menjadi pokok-pokok tidak harus berjamaah agar betul-betul akhirnya umat ini memahami ini itu mendasar bukan menjambang bukan sekedar simpatisan saja tapi betul-betul paham ya apa yang dia berikan jika tidak akhirnya mudah dia terombang lagi dikiranya kiri nampak sama dikiranya sama juga padahal casingnya saja yang sama akhirnya dia bersalah jadi ikut bersalah jadi ikut sama kok ada kan tidak. Tetapi apakah pemahaman dan hadis yang wujud pada pemahaman Rasulullah SAW atau tidak? Ini perlu. Makanya perlu diadakan kajian-kajian tentang akidah, tentang eh, pokok-pokok pemahaman sunnah wal jamaah. Ustaz, apa watak manusia itu bisa diubah? bisa diubah karena kita orang luar Jawa yang bahasanya berbeda dengan orang Jawa yang halus yang terkadang membuat fitnah kita dalam berdakwah. Maksudnya karena kita orang luar Jawa yang bahasanya berbeda. Ini beda bahasa. Orang Arab itu bahasanya beda sama kita. Ya? Berbeda dengan orang Jawa yang halus yang terkadang membawa fitnah kita dalam berdakwah. Kalau sih, bawa kita jadi bedakan bedakan oleh anda antara halus, lembut, melempem dengan tidak punya prinsip itu berbeda. Kalau lembut dalam bahasa itu malah bagus. Ya, kalau di sumatera kan tidak ada aturan yang ada bahasa komo, komo inggil ya tidak ada, sama saja. Nah ini karena karakternya berbeda. Jadi bisa jadi kalau suatu berdakwah di Pulau Jawa, bisa bisa kalau dia tidak paham kondisi Jawa malah melakukan fitnah sebagaimana juga, misalnya kalau dari Jawa orang-orang dari Jawa berdakwah ke Sumatera yang dia tidak memahami karakter orang Sumatera bisa-bisa dari kita enggak artinya harus paham anda harus berada di tempat yang di tempat mana tetapi secara umum para siapa yang menjaga hifz kelembutan at ada al kapan pun dimanapun dia berada dan berdakwah insya Allah itu bisa diterima dan bisa cocok Nah, jadi saya tidak begitu paham apa yang anda maksud dengan tadi itu. Eh, berbeda dengan orang Jawa yang halus yang kadang mematikan kita dalam berdakwah. Artinya mungkin anda ya, melihat mungkin saudara terjiwa itu lembut, akhirnya dia ya. jelas. Tidak juga, ya tidak mesti seperti itu. kalau Kelembutan itu dibutuhkan, sebagaimana tegas dalam itu dibutuhkan. Tegas berarti keras, berarti kasar. Tegas itu adalah keteguhan kita memegang prinsip kita mau umum tapi kita tidak goyah dalam memegang manhaj kita. Eh, ini perbedaan. Jadi ada artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah dengan lembut di tengah masyarakat bangsa Arab yang gaya ini juga keras sebenarnya. Ustaz apa benar menghukumi ilmu agama seseorang dilihat dari sholatnya tidak mesti anda dapat SMS seperti ini berdoa dengan doa yang Hurairah. Allahumma inna a'udzubika min marad dan wa Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung padamu agar tidak dipimpin oleh orang-orang yang dikarenakan dan orang-orang yang buruk. Apakah doa ini benar-benar dari hadis yang bisa Tidak sahabat tersebut ada dari sahabat Abu Hurairah dan itu doa yang bagus. Adapun mengenai mengukur eh, ilmu seseorang dari sholatnya tidak mutlak, tidak mesti. Maksud itu ada perkataan Imam Ahmad apabila engkau melihat ini eh, melihat ini melihat nilai seseorang itu lihat hubungan dia dengan sholat. Yang dimaksud ini ketakwaan dia, bukan ilmu. Sebenarnya orang yang berilmu tapi sholatnya kurang. Dan di sini yang dimaksud hubungan dengan sholat di sini adalah bagaimana dia mengerjakan sholat dan menjaga sholat sholat sunat serta sholat sunat selain sholat fardu dulunya dia tetap menjaga sunnah juga. Dan Imam Ahmad ketika menjelaskan itu menjelaskan tentang orang yang sering meninggalkan sholat-sholat sunnah. Jadi penuntut tidak ya, lantas eh, melalaikan sholat-sholat sunnah dia juga harus menjaganya selain dia tentunya menjaga sholat sholat sholat sunnah. Baik, ada lagi pertanyaan? Jumur jam berapa? Jam 12 Nah, sudah masuk Baik kita istirahat dahulu, setelah itu kita akan dan kita lanjutkan lagi materi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.